Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Suratul Buruj Makkiyah Sintani wa Ishrun Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dhatil buruj lil kawakibi ithnai asyara burjan taqaddamat fil furqan wal yaumil ma'ud yaumil qiyamah wa syahidin yaumil jum'ah wa mashhudin yaumi arafatah كذا فسرت الثلاثة في الحديث فالأول موعود به والثاني شاهد بالعمل فيه والثالث تشهد الناس والملائكة وجواب القسم محذوف صدره تقديره لقد قتل لئن أصحاب الأخدود الشك في الأرض النار بدل شمال منه ذات الوجود ما توقد به إذ هم عليها أي حولها على جانب الأخدود على الجراسي قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين بالله من تعذيبهم بالإلقاء في النار إن لم يرجعوا عن إيمانهم شهود خضور روي أن الله أنجى المؤمنين الملقين في النار بقبض, بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيها وخرجت النار إلى من ثم فأخرجتهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز في ملكه الحميد المحمود الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد أي ما أنكر الكفار على المؤمنين إلا إيمانهم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالإخراق ثم لم يتوبوا فلهم أذاب جهنم بكفرهم ولهم أذاب الحريق الذين أي أي عذاب إخراج المؤمنين في الآخرة وقيل في الدنيا بأن خرجت النار فأحرقتهم كما تقدم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك بالكفار لا شديد بحسب إرادته إنه هو يبدئ أي الخلق ويعيد بركة, بركة. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa ala Surat Al-Buruj Buruj itu apa? Galaksi ya? Apa itu? Galaksi bah? Kumpulan bintang-bintang itu hmm? Hah? Galaksi ya namanya ya. Bismillahirrahmanirrahim Wassamai demi langit Zatil buruj yang memiliki itu langit galaksi-galaksi kumpulan bintang-bintang ada sembilan galaksi eh, ada sembilan galaksi eh ada sembilan ada dua belas galaksi ada Hamel, ada Thor ada Jauza ada Sartan ada Asad Sumbulah dan lain-lainnya ada dua belas galaksi Al-Buruj Al-Kawakib Isna Ashar Burjan ya fil Furqan itu disebutkan dalam kitab Al-Furqan nanti Wal yaumil mau'ud dan demi hari yang dijanjikan Al yaumil mau'ud hari yang dijanjikan yang dimaksud sini adalah yaumil qiyamah, hari kiamat, demi hari kiamat. Karena Allah menjanjikan pasti akan terjadi itu. Wasyahidin dan demi hari yang menyaksikan yaitu yaumil jum'ah, hari Jumat. Kenapa dikatakan hari Jumat itu dikatakan syahid hari yang menyaksikan karena syahid bil amal fi hari itu akan menjadi saksi terhadap amal yang dilakukan di hari itu hmm? siapa orang beramal soleh akan disaksikan nah, dari situ siapa orang beramal tidak soleh ya juga akan disaksikan karena hari itu adalah hari untuk ibadah kepada Allah sebenarnya wa masyhud dan hari yang disaksikan. Anda menyatakan yaum Arafah, hari Arafah itu. Kenapa malaikat menyaksikan hari itu? Tentang kebesaran hari itu. Hah? Fusirat ats-tsalatsah fil hadis. Itu di tafsir tiga ini, yaumil mau'ud, syahid wa masyhud di dalam hadis. Hadis itu diriwayatkan oleh Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yaumul mau'ud, yaumul qiyamah wal yaumul masyhud, yaumu Arafah wasyahid yaumul jum'ah." Gitu. Sebenarnya juga ada khilaf makna daripada syahid dan masyhud. Kalau yaumul mau'ud enggak ada khilaf. Itu yaumul qiyamah. Syahid masyhud ada khilaf. Di antaranya syahid yaumut tarwiyah, masyhud yaum arafah, bukan yaumul jum'ah. Syahid. Wa syahidin wa masyhud eh, yaumut tarwiyah wa yaum arafah. Ada lagi yang menyatakan asyahid huwallah wal masyhud yaumal qiyamah Ya Kiamat ulangi lagi. Wa syahidin dan demi Allah yang menjadi saksi wa masyhud dan demi hari kiamat yang disaksikan oleh Allah gitu. Oh bukan ya, bukan. Keliru-keliru tadi. Iya betul. Ada lagi menyatakan asyahid di sini al-anbiya wal masyhud adalah al-umam. Wasyahidin dan demi saksi itu para nabi akan menyaksikan kepada umatnya. Wa masyhud dan demi umat mereka yang akan disaksikan nanti di hari kiamat. Ada lagi yang menyatakan syahid di sini a'dhaul insan, anggota badan insan yang akan menjadi saksi nanti tentang perbuatan manusia wa masyhud yang disaksikan adalah manusia itu sendiri. Digunakan untuk apa itu semuanya? Lima syahidum alaina yang jadi syahid siapa? Anggota badan. Kalau antaka antaka Allah ladzi antaka kulla syai' ya. Syahidin masyhud. Tapi yang jelas di sini Allah melap pakai nakirah di sini ya. Wa syahidin maksud di Al-Qur'an disebut naki nakira berarti ada ihtimal maknanya itu semuanya. Bisa. Wa syahidin wa masyhud. Baik. Jawab kosam. Kalau kepada fi'il madhi itu pakai lam biasanya. Kutil ashabul ukhdud jadi kosam. Ah, ini berarti mahdhuf. Ada mahdhuf sadruhu awalnya jawab kosam dari itu. Kalau ditakdir laqad kutila gitu. Hah? Jadi kalau ada gosam, jawab gosam itu pakai fi'il madhi, pakai lam. Tapi ini kok nggak pakai lam, nah, berarti ada yang terbuang ada di situ. Kalau ditakdir, lakot kutila. Benar-benar kutila, lu'ina. Dilaknat. Kotel di sini mana la'an. Benar-benar terkutuk, dikutuk ashabul ukhdud orang-orang yang mem, me, memiliki galian ukhdud asyak fil art jadi ukhdud itu bukan jamak mufrad kalau jamaknya akhadid benar-benar terkutuk orang yang membuat galian itu asyak fil art syak itu apa ya memecah atau melobangi itu bumi. An-naru zatil waqud. An-naru badal istimal minhu. Api yang ada di dalam lubang tadi itu zatil waqud yang memiliki sifat al-waqud uh, eh, hidup membara matu qadubih. Jadi dilobangi itu bumi diisi api. Idhum 'alaiha gu'ud. Ketika itu mereka ashabul ukhdud 'alaiha di atasnya itu api ai haulaha di sekitar itu api yang membara ala janibil ukhdud duduk di sampingnya itu lubang-lubang alal korosi di atas kursi-kursi. Gu'ud duduk. Wahum dan mereka ashabul ukhdud ala ma yaf'aluna bil mu'minin atas apa yang mereka kerjakan terhadap orang-orang mukmin billah min dibihim daripada menyiksa mereka bil ilqa dengan melemparkan orang mukminin finar ke dalam api yang dalam lubang tadi itu in lam yarji'u jika tidak kembali itu orang-orang beriman an imanihi meninggalkan iman mereka syuhud menyaksikan melihat hudur hadir jadi ini ada beberapa versi ini versi pertama Sesebutnya ukhdud ini ada tiga katanya. Eh? Ukhdud ini ada tiga. Yang pertama di Najran, Yaman. Kedua di Syam. Yang ketiga di Faris. Ini semuanya membakar dengan api di dalam tanah. Cuma yang disebutkan dalam Al-Quran ini yang ada di Najran. Diceritakan ada seorang muslim daripada umatnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia ahli membaca kitab Injil, Injil yang asli bukan Bible. Dan dia tadi itu menjadi pegawai daripada seseorang. Ketika dia melihat membaca Injil kelihatan bercahaya. Anak perempuan yang kecil itu melihat orang ini ada cahaya begitu. Lapor si anak kecil ini kepada bapaknya, "Pak, orang itu kok bercahaya, Pak? Kitabnya bagus, bercahaya juga." Nih. Akhirnya si juragannya, si uh, orang yang kaya tadi tanya, baca apa kamu? Agama kamu apa? Paksa-paksa, aku mengikuti Nabi Isa. Aku muslim. Hmm. Kemudian akhirnya orang itu, si juragannya masuk Islam. Yang lainnya masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam jadi orang beriman sampai jumlah mereka 87 orang. Ada yang laki, ada yang perempuan gitu. Itu terjadi setelah diangkatnya Nabi Allah Isa alaihi salam dan antara kejadian ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih 70 tahun sebelum beliau diutus. di nggak lama daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang yang bernama Yusuf bin Dinawas. Dia orang penguasa saat itu melihat kejadian itu kumpulkan 87 orang ini. Hmm? Dikumpulkan kemudian dibuat lobang ada di bumi diisi api. Hmm. Kembali lagi penyembah berhala atau anak bakar nanti. Mereka duduk si Yusuf bin Dinawas sama beberapa orang itu duduk. Penguasa-penguasa ini ada di kursi. Mereka tetap tidak mau untuk kembali kepada kufur. Meninggalkan ajaran Nabi Allah Isa alaihissalam. Dilemparkan satu persatu. Disaksikan bagaimana mereka dibakar. Tapi dikatakan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan membantu orang-orang beriman dari itu sebelum masuk dalam api sudah mati. Hmm? Jadi ketika dilempar mati duluan. Dan di antara yang ada itu seorang perempuan yang membawa anak kecil. Anak kecil belum bisa berbicara. Udah ada di samping ukhdud tadi itu, lubang yang ada apinya tadi itu, mau maju bingung sama anaknya. Terus demikian mundur lagi mikir anaknya, maju lagi sampai tiga kali, maka anak tadi itu dengan izin Allah berkata, Coba jangan main-main, cetak-cetak itu. Maka anak tadi itu berkata, "Ya ummah, ini ara amamaki naran la tutfa." Yang ketiga ini ibunya sudah berpaling daripada ukhdud ini. Wis mau menyelamatkan anak sudah. Maju untuk siap berubah maksudnya. Maka anak tadi itu berkata, "Ayah, eh, ibu," kata dia, Aku melihat sekarang di hadapanmu api yang tidak pernah padam, yaitu api neraka. Kalau tadi itu api yang sebentar lagi padam, yang inti tinggalkan. Sekarang yang ada di muka kamu ini api yang tidak pernah padam. Inti bakal masuk neraka tadi. Illam tagha'i fi jika kamu tidak melemparkan diri ke api yang padam ini, maka kamu akan masuk ke api yang tidak akan padam. Ketika mendengar itu, langsung siap untuk dilemparkan dan keduanya mati dalam dalam ukhdud tadi itu. Mereka menjadikan yang ada di situ semuanya ada di surga Allah. Satu hari 77 orang meninggal dunia disiksa ada di situ, 10 orang akhirnya kembali kepada meninggalkan agama Nabi Allah Isa diuji oleh Allah Taala. Malah ada riwayat api itu akhirnya membesar dan membakar orang-orang kufar yang me, yang duduk di atas kursi tadi itu dibakar dan mereka ikut menjadi kurban cuma bedanya yang beriman masuk ke surga dan mereka masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua seperti yang disebutkan di Riyadhus Shalihin seorang anak yang belajar dengan tukang sahir, tukang sihir, eh, dengan rohib orang ahli ibadah. Itu sudah pernah itu pernah pernah dibaca kalau nggak saya pernah diceritakan itu. Panjang itu ceritanya. Jadi anak itu raja ini dia dari itu punya tukang sihir. Tapi udah tua. Dukunnya gitu loh. Bilang anak ini sudah tua, inti carikan seorang coba kata dia untuk apa namanya saya kader kata dia gantikan saya kalau saya mati. Ya. Ngader sihir ini cuma ya. ini pilih kan salah se seorang anak diajari mulai anak tadi itu pintar sihir. Ketika berjalan menuju ke tempat tukang sihir tadi itu, dukunya raja ini, dia selalu bertemu dengan seorang rohib, ahli ibadah yang dia mengajarkan agama, muslim. Dia dengarkan pertama ya nggak ngereken, lama-lama tertarik, akhirnya belajar. Akhirnya dia bingung, saya ini kalau telat, kalau dari sini ke tempatnya tukang sihir telat dimarahi nanti kalau pulang juga telat dimarahi gimana ini kata si Rohib kata si Rohib tadi ini eh kamu tadi itu kalau datang ke tukang sihir dimarahi kenapa terlambat bilang bantu bapak tapi kalau sudah pulang telat dimarahi kenapa telat bantu guru diajari cara negoro. Tapi untuk menyelamatkan di diri. Tidak apa-apa goro gitu ya. <clears throat> Akhirnya udah satu saat ketika berangkat ada macan besar di tengah jalan orang-orang tidak ada yang berani berjalan. Anak ini Akhirnya punya, wah ini uji coba bagus ini. Ini ilmunya rohib atau ilmunya sahir ini yang mantep ini. Diambil batu. Ini kalau atas nama eh, eh dengan ilmunya rohib, anak lemparkan mati, anak lemparkan ke, kemacan itu batu ini mati, ya ilmu rahib yang mantap. Kalau sihir, ya sihir yang mantap. Ternyata terbukti ilmunya roh, rohib orang ahli ibadah tadi itu. Wah, akhirnya dikenal si anak tadi ini. Wah, hebat, masih muda sakti itu. Akhirnya begitu, ada orang buta dibawa ke sana didoakan waras, lumpuh, sembuh ini sembuh. Wah, terkenal. Terkenal, terkenal, terkenal. Ngajak orang beriman, beriman, beriman. Banyak yang beriman. Tidak tahu si raja ini. Akhirnya ada kabar. Ini nyebarkan bukan agamanya kamu. Ini ternyata agama tauhid, agama itu. Wah, mulai. Disiksa itu orang-orang yang pengikutnya si anak tadi ini. Sampai akhirnya anak itu kepegang. Kan kasih cerita, perintahkan sama si raja. Eh, bawa ini ke atas gunung Lempar kan, kalau dia nggak mau berubah agamanya. Bawa dikawal. Sampai di atas gunung ayo, berubah agama. nggak tak lempar, lihat itu curangnya itu. Enggak. Tetap dia menyatakan beriman. Sampai akhirnya huh? Gunungnya tadi itu goyang, lontrok semuanya itu orang-orang jatuh semuanya mereka mati. Anak ini balik lagi ke rumahnya. Sampai menghadap raja besok. Loh, dah mati mana? Pengawalku semuanya. Olak, <laughs> mati sudah tadi. Tamat mereka. Bawa lagi yang lebih gedot lagi. Bawa ke tengah laut, lemparkan. Ada di sana kalau tidak mau kembali kepada agama semula. Sampai tengah laut goyang apa namanya? kapalnya lugur Kembali lagi itu mudah. Alhasil ringkas cerita sampai pemuda tadi itu menawarkan diri, inti kepingin anak mati. Iya, siap inti, siap. Kumpulkan orang semuanya, suruh menyaksikan bagaimana kamu bunuh saya. Caranya, ambil panah sambil kamu menyatakan, saya membunuh anak ini dengan nama Tuhan yang diimani anak ini. Dengan nama Allah yang keras seluruh rakyat kamu tahu maka aku akan mati mengorbankan diri untuk itu iman udah kumpulkan semuanya ketika membaca itu kena dainya mati itu anak hebat Nah, ketika mati itu anak, wow, rame. Berarti Tuhannya ini anak yang hebat, ilmunya ini anak yang hebat. Semakin banyak beriman sampai membuat ini uhdud ini. Ya, sampai membuat uhdud ini. Ya. Wa mana kamu tidaklah mereka itu menyiksa minhum di antara orang-orang beriman tadi itu illa an yu'minu billah kecuali karena mereka beriman kepada Allah. Al-Azizil Hamid, Allah yang maha menguasai maha menang dalam kerajaannya, Al-Hamid yang terpuji. Enggak ada alasan, bukan karena mereka itu pembangkang, pelanggar, enggak ada kerugian, camkannya karena dia beriman. Coba kamu perhatikan, mereka menyiksa illa an yu'minu karena mereka beriman. Kok pakai mustakbal ya? Bukan karena mereka telah beriman. Illa annahum amanu, enggak. Illa an yu'minu. Kenapa ada? Kalau ini perhatikan ini. Wa mana kaum minum illa annahum amanu. Mereka tidak menyiksa kecuali karena mereka karena melihat mereka telah beriman. Enggak. Tapi illa an yu'minu. Kenapa harapannya bukan iman mamallah. Istimrarul iman fil mustaqbal. Mereka itu menyiksa karena mereka tetap mempertahankan imannya. Kalau seandainya mereka tidak mempertahankan imannya, nggak disiksa. Hah? Karena mereka mem tetap mempertahankan iman imannya. Billahil azizil hamid. Tidak ada salah. Ya begitulah orang mukmin itu. Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun apakah manusia itu akan menyangka menyatakan aku beriman tidak pakai diuji jadi tadi mukmin kan orang mukmin pasti diuji dan ujiannya itu ya sesuai dengan imannya semakin kuat imannya semakin berat Allah alladzi lahu mulkus samawati wal ard Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi Wallahu ala kulli syai'in syahid dan sungguhnya Allah atas segala sesuatu menyaksikan alama angkarul kufar terhadap apa yang telah mengingkari orang-orang kafir alal mukminin terhadap orang-orang beriman. Apa? Mereka tidak mengingkari maan karul kufar alal mu'minin illa imanahum. Bukan karena kesalahan kecuali keimanannya orang mu'minin musuhnya orang Yahudi, musuhnya orang Nasoro, musuhnya orang kafir terhadap orang beriman. Karena apa? Padahal mereka sudah baik, toleransi, itu bagus itu. Ila imanahum mas. Mereka nggak setuju dengan karena imannya orang mukmin. Ajib nggak? Hah? Wallahu ala kulli syai'in syahid. Tak teruskan sedikit. Innaladina fatanul mu'minin orang-orang yang menfitnah orang yang beriman mengganggu orang yang beriman wal wal mukminat laki maupun perempuan bil ehrok dengan membakar tadi itu Bagaimana nasib mereka? semalam ya tubuh kemudian mereka tidak bertobat tetap dalam kekufurannya sampai mati. Kalau bertobat berarti diterima oleh Allah itu. Walahum adabu jahannam maka bagi mereka adab jahannam bikufrihim karena kekufuran mereka. Walahum adabul harik dan bagi mereka adab pembakaran. Artinya adab ihragim diadab dengan membakar mereka eh, karena sebab ai adab ihragim al fil akhirah karena sebab mereka membakar orang beriman di dunia, di dunia maka akan diadab nanti ada di akhirat di jahanam, ada harik. Sama sesuai. Nah, jadi sebenarnya adab di akhirat itu setimpal dengan perbuatannya di atas dunia. Kalau di, oh, dia orang yang bunuh diri dengan pisau, nanti adabnya nanti di neraka dengan dia menikam-nikam dirinya dengan pisau. Kalau dia tadi itu suka mencabik-cabik harga diri manusia, dirasani sini, dirasani sana, nanti dari kiamat akan dia mencabik-cabik dirinya. Sesuai, setimpal gitu. Kalau dia tadi itu e, karena perbuatan zina, nanti kemaluannya diadab oleh Allah Taala nanti dari kiamat. Alhasil sesuai dengan perbuatannya. Ini membakar orang beriman akan dibakar bener, jadikan panggang ada di sana. Hah? Panggang. Wakila ada pendapat juga bukan adabul harik ini harus di akhirat. Kan ada ada di sini. Adabul jahannam walaum adabul harik ini juga di dunia. Bi an kharajat annar keluar itu api daripada ukhdud fa hum maka membakar mereka. Keluar itu api memba, apa? menyambar mereka. Tapi yang yang yang mukmin yang mati, yang terbakar. inaladina amanu wa amilus solihat orang beriman dan beramal soleh seperti tadi itu lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka surga yang mengalir di bawah rumah mereka, kamar mereka, sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, itulah adalah satu keberuntungan yang besar. Kalau sekarang inti pakai AC ya ruangan kamu dingin ya. Dan AC itu yadur. Itu bahaya itu AC itu. Habib katakan Habib Muhammad Asyatri aduun mahbub. AC ini musuh yang dicintai. Kenapa buat sakit sebetulnya. Tapi nanti ada di surga bukan itu. Tajri min tahtil anhar. Jadi mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Jadi dinginnya dingin alami. Ya, bukan dingin karena sebab ala tajri min tahtil anhar keindahan yang luar biasa jalan Allah wa iyyakum minhum nah, ada yang perlu dibahas panjang ini Alhamdulillah kita orang jadi orang beriman tidak ada ukhdud, tidak ada macam-macam hmm, nanti ada cerita uh, lainnya ini. Apa ini nanti ini? Halataka hadithul junud fir'aun wa thamud. Macam-macam mereka itu diuji oleh Allah Taala, tapi kita orang tidak ada ujian. Tinggal mempertahankan, menjalankan ajaran agama itu pun kita nggak mau melakukan. hajib Eh? Karena itu kadang-kadang eh, kita ini harus eh, koreksi. Benar tak kita ini mukmin ini? Nggak ada ujian aja sudah kalah gitu loh mereka dengan ujian seperti itu tidak pernah kalah sampai mati.